Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa hawla quwata illa billah amma ba'du. Para pemirsa yang rahmati Allah, melanjutkan pelajaran kita dari pelajaran risalah Al-Usul Al-Thalatha tentang kesyirikan sebagaimana diantaranya Allah tamsilkan bahwa orang-orang mereka menjadikan selain Allah sebagai sembahan kamathalil ankabut sebagaimana permisalan laba-laba yang membuat rumah yaitu rumah laba-laba wa inna ahwanal buyuti labaitul ankabut dan sungguh rumah yang paling lemah adalah rumah yaitu rumah laba-laba. Artinya syirik itu sangat rapuh. Sehebat apapun syirik itu sangat rapuh. Karena dia menyandarkan kepada makhluk yang baif Makhluk yang lemah. Maka Allah tegaskan dalam ayat yang lainnya. Da'ufat talib wal matlub. Orang yang menyembahnya dan yang disembahnya. Semuanya ada lemah. Karena semuanya mereka merupakan makhluk. Kemudian Allah pun juga tegaskan perumpamaan yang lainnya dengan kalimat Daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka mutasyakisun wa rajulan salaman li rajul hal yastawiyani masalan alhamdulillahi bal aktsaruhum la ya'lamun Allah Subhanahu wa taala membuat tamsil tentang tauhid dan syirik. Adapun tamsil syirik adalah satu orang dikuasai oleh banyak tuan. Rajulan fihi syuraka mutasyakisun. Dan para suraka pemilik satu budak ini, mereka semuanya saling memperebutkan budak ini untuk diperintah. Ini alangkah sangat membingungkan. Dan alangkah sangat ruwetnya bagi sang budak ini, si budak ini ini gambaran syirik yang batil, yang rapuh, yang membingungkan dalam kehidupan manusia. Adapun tauhid seperti satu orang yang dikuasai oleh satu tuan sehingga sangat jelas semuanya itu. Perintahnya jelas, mengikutinya jelas, maksudnya jelas. Maka kata Allah, hal yastawiyani masalan. Hal yastawiyani masalan. Apakah sama dua perumpamaan itu? Tentu tidak akan sama. Tentu tidak sama. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Yang layak disembah hanya Allah. Selain Allah tidak layak disembah. Karena Allah pemilik rububiyah dan kesempurnaan sifat. Yang segala kesempurnaan hanya milik Allah semata. Hingga Allah yang layak untuk dipuji segala-galanya. Akan tapi kata Allah. Bal aktharuhum la ya'lamun. Kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Lalu beliau mengatakan dalam pembicaraan berikutnya setelah beliau menjelaskan tentang penegasan warabbu huwal ma'bud. Beliau menjelaskan sekarang tentang apa itu ibadah. Apa itu ibadah? Dan apa jenis-jenis ibadah? Beliau katakan wa anwa'ul ibadah allati amarallahu biha. Adapun macam-macam ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan misrul Islam wal iman wal ihsan contohnya adalah Islam, iman dan ihsan. Wa minhu wa minha di antaranya dan di antara ibadah yang lainnya adalah doa yaitu doa. Wal khauf, yaitu khauf, rasa takut. Kemudian waraja, harapan. Wat tawakul, tawakal warahbah semangat berharap mendapatkan yang di sisi Allah warahbah rasa cemas kehilangan apa yang dia harapkan kemudian uh, wal khasiyah rasa takut yang disertai dengan ilmu wal khusyu' ketundukan hati, kepatuhan hati, kemudian wal inabah senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala wal isti'anah senantiasa minta tolong kepada Allah wal isti'adah senantiasa berlindung kepada Allah wal istighatsah senantiasa dia meminta kepada Allah dalam hal menghilangkan kesulitannya wadhabhu wa nadru demikian pula menyembelih dan memberikan nadar yang wa ghairi dzalika min anwali ibadah dan berbagai macam yang lain-lainnya dari amal ibadah kullu halillah yang semuanya hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu qaulu ta'ala lalu beliau membawakan dalilnya itu firman Allah taala wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahadan. Sesungguhnya seluruh masjid adalah milik Allah Subhanahu taala. Sesungguhnya seluruh masjid yang dibangun untuk sujud kepada Allah dan semua anggota badan kita yang kita pakai untuk sujud adalah hanya semata-mata untuk Allah, hanya untuk sujud kepada Allah. Fala tad'u ma'allahi ahadan. Maka jangan sekali-kali Anda menyeru selain Allah bersama Anda menyeru Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau tegaskan Waman syarafa minha syai'an. Barang siapa yang dia memalingkan satu saja dari jenis ibadah yang merupakan haknya Allah Subhanahu wa taala, fahuwa musyrikun kafirun, maka dia musyrik kafir. Wa dalilu qaulu ta'ala Adapun dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yad'u min dun wa man yad'u ma Allah ilahan akhar fala burhana lahu bihi fa inna ma hisabu inda rabbi innahu la yuflihul kafirun barang siapa yang dia berdoa beribadah bersama Allah Subhanahu wa taala beribadah kepada ilah yang lainnya dia menyekutukan Allah dengan ilah yang lainnya maka fala burhana lahu bihi sama sekali dia tidak punya alasan yang membenarkan perbuatan syirik yang mereka lakukan. Fa inna hisabu inda rabbih. Adapun hitungan persisnya tentang hisab amal mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, innahu la yuflihul kafirun. Sesungguhnya uh, tidak akan beruntung orang yang mereka kafir, orang yang mereka ingkar kepada Allah. Para pemirsa yang dirahmati Allah, perhatikan apa yang disampaikan Syekh dalam matan Al-Usul Salasa ini. Yang pertama, beliau menjelaskan tentang anwalu ibadah, macam-macam ibadah. Lalu apa itu ibadah? Dan apa itu macam-macam ibadah? Ibadah secara bahasa adalah atadalul wal khudu. Sikap menghinakan diri dan sikap ketundukan kepada Rabb Allah yang kita sembah. Itulah hakikat ibadah. Ada perasaan menghinakan diri karena yang beribadah ini adalah fakir. Abdun itu fakir. Abdun itu tidak memiliki apa-apa dan bergantung mutlak kepada Rob yang Al-Ghaniyu, Rabb yang Maha Kaya, itu adalah roh daripada ibadah di situ. Adanya sikap atadallul menghinakan diri dan sikap al-khudu tunduk dan patuh sepatu patuhnya Syekhul Islam memberikan definisi ibadah yang mencakup yang banyak dipakai oleh para ulama ketika mendefinisikan ibadah secara istilah yaitu definisi yang disarikan dari pembahasan kitab dan sunnah. Apa itu? Al-ibadah ismun jami'un kulli ma yuhibbullah wa min minal aqwali wal af'ali wal, uh, wal a'mali al-zahira wal batinah. Ibadah adalah se sebuah nama yang pada kalimat ibadah ini mencakup semua yang dicintai dan diridhai oleh Allah SWT. Minal aqwali wal af'al baik itu dalam ucapan atau perbuatan yang zahir maupun yang batin apabila perkara itu dicintai dan diridhai oleh Allah maka itu al ibadah indikasinya perkara itu dicintai diridhai oleh Allah apa di antaranya Allah memujinya di antaranya Allah menjanjikan pahala di antaranya Allah memerintahkannya aqimus salah ini perintah Allah untuk salat ini ibadah Wallahu yuhibbul muttaqin. Allah mencintai kata orang yang bertakwa, ketakwaan merupakan ibadah. Kemudian Allah janjikan pahala dari, dari amal perbuatannya, indikasi-indikasi bahwasanya perkara itu merupakan ibadah. Kemudian ada kaidah penting dalam masalah ibadah ini pula. Semua amal ibadah totalitas hanya untuk Allah. Tidak boleh ada jenis ibadah apapun yang dipersembahkan kepada selain Allah. Maka apabila ada sebuah amal ibadah yang dia palingkan kepada selain Allah, maka dia telah terjatuh dalam perbuatan asyirku billah menyekutukan Allah. Yang kedua, siapapun selain Allah, maka tidak boleh dipersembahkan padanya ibadah. Sehingga syirik itu tanpa memandang bulu, apakah mereka mempersembahkan ibadah kepada patung, atau kepada jin atau kepada pohon atau kepada batu atau walaupun kepada malaikat, nabi, wali, maka tidak pandang bulu, semuanya merupakan perbuatan asyirku billah. Allah katakan, "Waman yad'u ma'allahi ilan akhar." Ini musyrik. Lalu di akhirat Allah katakan apa? Innahu la kafirun. Sungguhnya tidak akan beruntung orang yang mereka kafir. Sehingga setiap musyrik adalah kafir. Walaupun tidak setiap orang kafir Ah, otomatis musyrik. Tidak demikian. Setiap musyrik adalah kafir. Tapi orang yang kafir belum tentu musyrik. Demikian mudah-mudahan manfaat. Insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan kita pada pertemuan yang akan datang. Bismillah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.